Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa in astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Rekan Dakta Alhamdulillah dari Gede Agus Salim 77 Bekasi 107 FM bijak dengan dialog, cerdas dengan informasi. Bersyukur kepada Allah, malam ini kembali kita bersama bergabung lewat kajian malam, lewat kajian akidah bersama Ustadz Farid Uqbah. Dan insya Allah saya yang memandu Anwar Ansori Mahdum akan menemani Anda hingga pukul 22 malam nanti. Apa kabar saudaraku? Semoga di tengah suasana keakraban, berkumpul bersama keluarga tercinta, senantiasa terjalin erat hubungan silaturahim, dan mudah-mudahan awal dari niat kita membentuk sebuah kebersamaan, kita niatkan hanya demi Allah, karena Allah dan untuk Allah. Dan salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, rekan dakta di edisi Selasa 27 Maret 2007 atau bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1428 Hijriah kembali hadir malam ini dan insya Allah kita akan terus mengkaji tentang masalah akidah atau masalah tauhid yang terus berlanjut lewat kajian yang kontinu dan semoga Anda sudah mencatat beberapa kajian yang lalu karena ini akan terus bersinggungan di beberapa kajian ke depan. Dan Alhamdulillah sudah hadir di studio Ustaz Paridokbah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita malam ini bisa bertemu lagi. Dan kabar Ustaz gimana? Alhamdulillah alhamdulillah syukuran sehat walafiat. Walafiat ya. ya. kami dengar kajian ahwat kemarin di Al-Islam cukup banyak yang hadir. Iya, alhamdulillah. Dan di berbagai tempat memang kalau kajian ahwat itu kebanyakan hadirnya banyak. kan? Iya, Iya. Nampaknya memang kesadaran di kalangan akhwat yeah. lebih bagus daripada kalangan kaum iya. pria. <laughs> gitu ya. Karena mereka uh, nampaknya tantangannya begitu berat Betul. sehingga eh, semangatnya lebih gitu. Mm. Challenge itu buat mereka lebih yeah. untuk bersemangat dan hmm. juga mungkin uh, bapak-bapaknya udah loyo di jalanan <laughs> sehingga semangatnya menurun gitu. Ya, apa ini juga menunjukkan bahwa memang kaum akhwat lebih banyak daripada kaum pria. Ya, Eh, dari bentuk statistik belum tentu. Belum tentu belum ya. Tentu. Uh. Meskipun kita melihat uh, di Indonesia itu uh, sedikit lebih banyak kaum wanita. Kalau mm -hmm. di Filipina itu mm -hmm. sudah satu banding empat. Satu banding empat di Filipina. Kalau mm -hmm. Indonesia masih di atas uh, jumlah rata-rata kaum laki. Mm -hmm. Namun uh, nampaknya yang paling um, mendominasi yeah. Iya. uh, semangat wanita itu lebih bagus, yaitu uh, kesadaran mereka atas eh, peringatan-peringatan keras mm. terhadap uh, banyaknya uh, apa, penyimpangan yeah. bahkan kemudian uh, mereka yang akan menempati apa posisi yang kurang menguntungkan di neraka itu ya. kebanyakan yeah. wanita uh. sehingga mereka berbondong-bondong untuk uh, menyadarkan dirinya agar tidak termasuk yang ter apa nih ter, uh, terkena peringatan itu gitu yeah. dan uh, kalau kemudian para para kaum pria mendapatkan akhwat yang solehat, wanita, maka itu berarti suatu hadiah yang luar biasa. Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik isi dunia ini adalah hmm, wanita solehah. Baik. Ya. ya dan Al Islam akan terus mencoba untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keahwatan ya. Tad. Ya Insya Allah kami memberikan hmm. apa ini dorongan peluang kepada mereka untuk berkiprah di dalam uh, kaitan meningkatkan kualitas uh, akhwat itu sendiri. Hmm dan alhamdulillah uh, mereka kemarin sudah mengadakan uh, kali yang kedua. Iya. Yeah. Ya dan cukup uh, apa ramai. Apresiasi cukup luar biasa. Uh, bisa mencapai satu uh, kesuksesan seperti yang diharapkan. Insya Allah. Insya Allah. Ya baik, rekan dakta yang ikhwan Jadi kalau anda ingin mencari ahwat Juga boleh di al-islam ya <laughs> Karena sudah teruji ya Dan insya Allah juga akan terus uh, terpimpin dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Baik Ustaz, eh, apa yang eh, akan kita kaji malam ini dan ini juga lanjutan dari kajian sebelumnya ya. Iya, sekarang kita poin yang ke-91. Poin yang iya. Baik rekan dakta, kita eh, husukkan pendengaran dan kita catat apa yang disampaikan oleh Ustaz. Mari bersama-sama kita mengkaji dengan penuh keikhlasan. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله para pendengar data yang mudah-mudahan selalu rahmat oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji poin yang ke-91 dari rencana 300 poin untuk menjelaskan Iya kana'budu wa Iya kana'sta'in. Di mana pada poin ini Syekh Abdurrahman Dosir Rahimullah menyebutkan Ubudiyatullahi tujibu al amana wa hifzaha li jami'i anwa'iha fayar'aha fima kallafa شرعه الله من العبادات والشرائع بأدائها على الوجه الأكمل بدون نقص ولا استهانة وإقامة وجه لله في فيها حنيفا مخلصا وفي المعاملات يؤدي ما وجب عليه من حقيقة الوفاء للعقود بدون بخس ولا مماطلة وفي رعايته لأهله وأولاده يقوم بواجب الأمانة نحو الله بحسن تربيتهم على دينه وتوجيههم إليه وإعدائهم للجهاد في سبيله ثم رعاية الأمانات الواجب أداؤها إلى أهلها على كل قدر من المسلمين. Sekalian pada poin ini kewajiban seorang mukmin yang menyatakan ia kena na'budu ia kena nasta'in, maka dia harus menjaga amanah yang telah dibebankan kepadanya dengan segala macam bentuk amanat itu. Sehingga dia melaksanakan amanat itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam menjalankan ibadah-ibadah, syariat-syariat dengan sesempurna mungkin tanpa ada pengurangan ataupun tanpa ada sikap menyepelekan. Dan itu dilaksanakan karena Allah subhanahu taala dengan penuh harapan keikhlasan dan penuh harapan uh, ke, diterimanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dalam kaitan dengan muamalat yaitu perdagangan-perdagangan, kaitan dengan harta, kaitan dengan hubungan-hubungan kemanusiaan secara umum dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan perjanjian yang telah dilaksanakan tanpa kemudian mengurangi ataupun menunda-nunda. Begitu pula amanat yang dibebankan kepada seorang muslim itu dalam menjaga keluarganya, anaknya dengan sebaik-baiknya menunaikan amanat itu dengan cara mendidik mereka, mengenalkan agama kepada mereka, mengarahkan mereka kepada jalan yang benar dan menyiapkan mereka untuk berjuang di jalan Allah. Begitu pula seluruh amanat-amanat lain yang wajib dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya sekalian karena amanat ini merupakan sesuatu yang ditekankan oleh Al-Quran, ditekankan oleh Rasulullah SAW, sehingga ketentuan amanat ini menjadi sesuatu yang paling dominan di dalam kehidupan seorang Muslim. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sejak awal beliau dikenal oleh masyarakat sebagai Al-Amin, sebagai orang yang sangat apa ini menjaga amanat itu. Makanya eh, amanat ini dalam bentuk ragamnya yang diungkapkan oleh Al-Quran. Mari kita lihat beberapa poin dari penjelasan Al-Quran tentang amanat ini. Yang pertama, eh, amanat yang telah diberikan kepada kita berupa kesiapan kita menjalankan syariat-syariat Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72 Allah katakan inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Kami telah menawarkan amanat ini kepada langit, bumi dan gunung tetapi semuanya keberatan untuk mengemban amanat itu dan mereka semuanya takut untuk menerima amanat itu tetapi amanat itu kemudian diemban oleh manusia maka apabila manusia itu tidak menjalankan secara benar amanat itu imma dia akan menjadi zalim atau bodoh dan amanat yang dimaksud di sini adalah amanat e, risalah ilahiyah di mana kita siap menjadi hamba Allah untuk menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya jika kita melaksanakan apa yang diperintahkan, maka balasan yang akan diberikan oleh Allah kebahagiaan di dunia dan kemudian pahala yang setimpal di akhirat kelak. Tetapi sebaliknya, jika kemudian amanat ini tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka yang terjadi adalah hukuman dari Allah baik di dunia apalagi di akhirat kemudian. Karenanya menjalankan amanat ini bukanlah sesuatu yang sepele dan ini merupakan satu beban yang luar biasa yang sudah kita terima sebagai hamba Allah yang telah kita nyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin bahwa kemudian kita nyatakan salatku ibadahku hidup dan matiku untuk Allah dan amanat inilah yang tidak sanggup diemban oleh langit bumi dan gunung-gunung itu karena langit bumi dan gunung-gunung mereka akan menjadi debu, mereka akan menjadi sesuatu yang tidak ada pertanggungjawaban sama sekali. Tetapi manusia, mereka akan mempertanggungjawabkan seluruh perilaku seluruh ucapan dan seluruh keyakinan yang ada pada diri mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia ini. Karenanya Allah SWT mengingatkan kepada kita semuanya. Yaitu di dalam surat Al-Anfal ayat 27. Allah ingatkan kembali apa yang menjadi amanat di beban kita itu. Allah katakan, Ya ayuhladina amanu لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون Wahai orang-orang Janganlah kalian berkhianat kepada Allah Berkhianat kepada Rasulullah Berarti kalian akan mengkhianati amanat-amanat yang ada pada kalian Sementara kalian mengetahui semua itu Tentunya ungkapan ini adalah segala bentuk amanat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita untuk kita jalankan sebagai hamba Allah Bila tidak dijalankan, itu berarti kita telah berkhianat. Seorang pemimpin yang ketika kemudian dia diberikan jabatan kepemimpinan, ternyata dia tidak menjalankan kepemimpinan itu. Tetapi apa yang dijalankan adalah kesenangan hawa nafsu, kepentingan sesaat mengumpulkan kekayaan untuk mencari pengaruh dan lain sebagainya tidak sesuai dengan amanat yang diterima untuk dijalankan karena Allah SWT maka orang seperti itu kategorinya telah berkhianat kepada Allah. Begitu pula ketika kemudian ada seorang guru yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Dia korupsi waktu, dia korupsi apa pelajaran, dia berbagai macam melakukan hal yang dilarang oleh Allah SWT. Maka guru seperti itu juga telah melakukan khianat. Begitu pula suami yang tidak menjalankan tugasnya di dalam rangka membina istri dan anaknya, dalam rangka mengarahkan mereka kepada jalan Allah, memberikan contoh yang benar kepada mereka, maka suami yang seperti itu telah berkhianat kepada Allah SWT. Begitu pula pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha, mereka yang menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan disyariatkan oleh Allah SWT dengan jalan yang tidak dibenarkan, apakah itu dengan riba, dengan menipu, dengan monopoli, dengan kedaliman dan sebagainya, maka sebenarnya mereka telah melaksanakan pengkhianatan terhadap Allah SWT. Ketika Abu Dar al-Ghifari radhiyallahu anhu meminta jabatan kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah istamalni, berikanlah jabatan kepada kepadaku ya Rasulullah, sebagaimana kawan-kawanku yang lain telah memperoleh jabatan itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dar dengan tegas, Ya Abu Dar, innaka mru'un fika da'af. Wahai Abu Dar, meskipun Rasulullah sayang kepada Abu Dar, tapi sayangnya itu tidak kemudian menjerumuskan dia untuk kemudian diberikan amanat itu, tapi kemudian justru dinasihati, wahai Abu Dar, engkau adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Innaha la amanah. Jabatan itu adalah amanat. Wa innaha la nadamatun yaumil qiyamah dan amanat itu akan menjadi penyesalan bagi orang yang memegangnya kalau dia tidak menjalankan secara benar. Dan itu penyesalan yang tidak ada gunanya. Penyesalan itu akan terjadi pada hari kiamat kelak. Berapa banyak orang yang berebut kepada kekuasaan. Berapa banyak orang yang berebut ada berbagai macam bentuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mampu untuk mengemban amanat itu. Nah karenanya sekalian amanat inilah yang harus kita tunaikan secara benar. Ketika kita sudah menyatakan ia akan abu dua ia akan astain, maka kita harus mampu untuk menjalankan amanat itu secara konsekuen, secara benar, dan bersungguh-sungguh untuk dapat melaksanakan sesempurna mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Jika itu tidak dilaksanakan, maka yang terjadi adalah pengkhianatan dan pengkhianatan. Lihatlah segala bentuk kemaksiatan. Lihatlah segala bentuk kekafiran. Lihatlah segala bentuk kemunafikan. Lihatlah segala bentuk kefasikan. Semua itu adalah merupakan pengkhianatan-pengkhianatan manusia yang disebabkan karena dua hal. Ima dia tahu yang benar tapi dia langgar, maka dia akan melaksanakan pengkhianatan itu dengan kesadaran dan itulah orang balim. Atau kemudian yang kedua, dia tidak tahu kalau itu salah, dia tidak tahu kalau itu tidak benar, tapi kemudian dia jalankan juga atas ketidaktahuan itu dan itulah orang yang jahil. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan tentang tiga orang hakim. Yang satu di surga, dua di neraka. Yang satu itu adalah orang seorang hakim yang tahu yang benar dan dia putuskan dengan cara yang benar. Orang hakim seperti ini, dia telah melaksanakan amanat yang diembankan kepadanya. Dan dia akan diberikan surga oleh Allah SWT. Adapun hakim yang kemudian tahu ini yang benar, tetapi dia putuskan kepada yang tidak benar, maka itu hakim yang akan di neraka karena telah berkhianat kepada Allah SWT. Adapun yang ketiga, hakim yang memutuskan karena tidak tahu dia. Tapi dia memutuskan atas dasar keberanian saja padahal dia tidak tahu dan keputusan itu kemudian akan menjadikan dia menyebabkan dimasuk ke dalam neraka dan itu akibat kebodohannya karenanya sekalian tidak ada jalan baik kita kecuali harus menjalankan amanat itu sebaik mungkin berdasarkan ilmu dan amal saleh yang kita laksanakan semoga Allah memberikan kita kekuatan menjalankan amanat itu barakallahu Baik, rekan dakta Alhamdulillah di segmen awal kita sudah mendengarkan tadi kajian dan ini adalah satu pembuka di malam yang sangat baik ini. Baik masih dari Agus Salim 77 Bekasi 107 FM bijak dengan dialog cerdas dengan informasi. Rekan Dakta Anda masih bersama kami di acara kajian malam bersama narasumber kita Ustadz Farid Tukbah. Dan tentu saja Anda bisa bergabung bersama kami lewat 8816363 atau lewat layanan SMS yang sudah kami siapkan dan Anda bisa melakukannya lewat ketik DI, spasi nama, spasi isi pesan, lalu kirim ke 7288. Jadi caranya agar Anda bisa ber-SMS atau bertanya lewat SMS, ketik DI, spasi nama, spasi isi pesan, lalu kirim ke 7288. Dan rekan dakta, pernahkah Anda berada pada situasi di mana Anda tidak dapat menembus prospek Anda? tidak paham apa yang sebenarnya dibutuhkan pelanggan, Anda tidak tahu pasti apakah prospek Anda siap untuk maju ke tahap berikutnya atau tidak. Jawaban dari semua pertanyaan itu sangat sederhana, yaitu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Dapatkan kiat-kiatnya melalui seminar Sales Made Simple bersama Action Coach yang telah berhasil merubah ribuan pebisnis di seluruh dunia. Profit Club and Sales Made Simple seminar pada tanggal 29 Maret 2007 mulai pukul 11.30 hingga pukul 17 bertempat di Hotel Faklin Turum, lantai 2 Jalan Kasablanka, Kapling 18 Jakarta. Investasi sebesar Rp350.000 termasuk buffet and coffee break. Dapatkan tiket gratis seminar Bread Sugars Billionaire in Training tanggal 2 Mei 2007 dan segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi tim action di 021 573 2959. 021 lima sembilan Baik, kita kembali ke acara kajian malam bersama Ustadz Farid Uqbah dan tadi kita baru mendengarkan mukadimah dari kajian ke-91. Kita akan dengarkan dulu berikutnya dan nanti setelah pukul 9 ya sampai jam 10 kita akan uh, berdiskusi dengan beliau. Baik Ustadz, kita lanjutkan kajian kita yang terputus hari Silakan. Ya, barakalafikum. Uh, eh, tentunya kita tadi telah membicarakan tentang bagaimana amanah yang diemban oleh setiap muslim yang dia harus menjaga, merawat dan menjalankannya sesuai dengan tanggung jawab yang diemban dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Dan amanat yang terbesar adalah amanat menjalankan risalah ilahiyah ini. Ya. Inilah misi umat Islam yang kemudian harus tunaikan dengan benar. Apapun posisi mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam bait Imam Bukhari menyebutkan An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah yaqul كلكم راع وكل ومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda setiap kalian bertanggung jawab dan akan dimintai terhadap tanggung jawab yang diembankan kepadanya. Seorang pemimpin, dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan dia akan diminta bertanggung jawab itu. Seorang suami dalam rumah tangganya, dia bertanggung jawab sepenuhnya dan akan diminta dimintai jawab itu. Seorang istri yang berada di rumah suaminya, dia bertanggung jawab terhadap seluruh yang ada dalam rumah tangga itu dan seorang pegawai, membantu atau pekerja yang menjalankan harta daripada pimpinannya atau bosnya itu, dia bertanggung jawab dan dia akan diminta bertanggung jawab itu. Masing-masing kalian bertanggung jawab dan akan diminta bertanggung jawab itu. Demikian Rasulullah SAW menyebutkan terhadap apa yang harus ditunaikan bagi setiap muslim di dalam menerima amanat itu. Dan amanat ini adalah sesuatu yang harus kita tunaikan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita tentunya. Ada dua ayat di dalam Al-Quran yang menjadi landasan para ulama mengingatkan kepada para penguasa dan kepada mereka yang telah menerima amanat untuk menunaikan kekuasaan yang ada di tangan mereka. Dan dari atas dasar dua ayat inilah kemudian para ulama membuat semacam konsep politik Islam di dalam mengatur negara dan masyarakat untuk mesejahterakan mereka dunia secara duniawi maupun ukhrawi. Ayat itu ada dalam surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Yang saya bacakan ayat 58, A'udzubillahi jim Inna Allah ya'murkum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana samian basira.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 untuk menjalankan amanat itu kepada orang yang berhak untuk menjalankan amanat itu. Maka jika kalian berhukum antara manusia atau menghukum di antara manusia, maka hukumlah dengan cara yang adil. Demikian Allah menasihati kalian. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Sesekalian, di dalam ayat ini dan kemudian dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai macam kitab mereka di antara Syekh Islam Taimiyah rahimahullah menulis kitab namanya Asyasa Syar'iyyah fi Islah Ra'i wa Ra'iyah. Di sana dijelaskan tentang bagaimana kedudukan dua ayat ini yang paling inti dalam rangka untuk perbaikan umat manusia. Bagaimana kemudian amanat itu diberikan kepada orang yang berhak, kepada orang yang mumpuni, kepada orang yang kredibel, kepada orang yang dapat dipercayai Sebab Rasulullah SAW mengatakan idza dhayya'atul amanatu fantadhir Kalau amanat itu dilanggar kemudian dilaksanakan tidak sesuai dengan yang se, se, yang yang, yang diperintahkan maka tunggulah saat apa nih eh, uh, kiamat itu atau kehancuran itu. Ketika Rasulullah ditanya, "Qila ya Rasulullah, wa kaifa amanat amanatu?" Bagaimana amanat itu akan hilang atau akan lenyap? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza usil amru ila ghairi ahli." Jika satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka itu pertanda bahwa amanat itu akan pasti meleset. Jika kemudian kekuasaan diserahkan kepada orang yang tidak pantas untuk menerima kekuasaan itu, pasti dia akan melencengkan amanat itu. Begitu pula amanat-amanat dan yang lainnya. Karenanya kita kenal di dalam dunia politik itu ada trustee. Yeah. Suatu kepercayaan yang kemudian diberikan oleh rakyat kepada pemimpinnya. Apabila kemudian trustee itu hilang, kepercayaan masyarakat itu hilang, maka pemerintah itu akan mudah untuk runtuh dan kemudian dilakukan impeachment dan sebagainya itu. Begitu pula dalam dunia ekonomi. Di sana ada nama istilah trust. Apabila suatu apa ini perbankan umpamanya uh, hilang kepercayaan di kalangan masyarakatnya atau di kalangan nasabahnya, mereka akan mengambil apa ini keuangannya secara rush. Masing-masing akan mengambil apa ini, cash untuk apa ini menyelamatkan kekayaan yang ada dari bank itu. Sehingga terjadi rush dan kemudian tidak lama bank itu bisa menjadi apa? bangkrut. Bangkrut. Karena hilangnya kepercayaan hmm. itu. Begitu pentingnya kepercayaan ini sampai-sampai kemudian Khadijah yang dilamar oleh berbagai pihak Hmm oleh penguasa, oleh pejabat, oleh oleh pedagang, hmm. oleh berbagai macam kelompok yang terhormat itu hmm. untuk menikahinya, tapi semuanya diendapkan oleh dia. Hmm. Bahkan sebagian ditolak oleh dia. Yeah. Tapi kemudian dia eh, memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW dalam satu usaha dagang yang kemudian disertakan bersama Nabi Muhammad hmm. Maisarah. Sebagai apa? Eh, pembantu daripada Khadijah itu. Hmm ketika uh, eh, Maisara berjalan dengan Rasulullah dan dia melihat secara langsung bagaimana cara berdagang Nabi, bagaimana kejujuran Nabi ketika kemudian beliau berdagang, sehingga kemudian informasi itu disampaikan kepada Khadijah maka Khadijah menjadi tertarik sama Nabi Muhammad dan kemudian siap untuk bahwa dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW dan Maisarah itu wanita atau laki-laki uh, pria pria, pria ya tentunya oh. pria hmm. cuman masalahnya uh, perbedaan umur itu hmm. ternyata tidak menjadi masalah yeah. Khadijah umur 40 tahun dan Rasulullah waktu itu umur 25 tahun dan ternyata kepercayaan Khadijah jatuh kepada Nabi Muhammad SAW karena dikenal beliau sebagai orang yang al-amin, al sebagai orang yang terpercaya. Seorang wanita itu akan menjadi apa ini eh, sulit ya untuk kemudian mempercayai seseorang. Hmm. Tetapi ketika dia percaya, dia berikan semuanya. Bahkan kadang-kadang berlebihan. Subhanallah. Ketika kenal dengan <laughs> seorang laki, kemudian yeah. I love you, uh -uh. udah dikata I love you, lupa semuanya. Bawa bapaknya juga tinggalin semuanya. <laughs> Keliru juga ya. Yeah. Jadi kepercayaan kadang-kadang berlebihan. Mm -hmm. Nah, kita sebagaimana terjadi di banyak tempat, ketika kebencian itu bukan diletakkan pada tempatnya, maka terjadi apa? Kerusakan. Yeah. Ya, kalau saya mau cerita panjang ini waktu yeah. cukup. Ya <laughs> makanya saya simpulkan saja, hati-hati memberikan kepercayaan itu. Mm. Makanya ketika Hasan Al Basri tanya oleh seorang bapak-bapak, saya punya anak perempuan, kepada siapa saya berikan anak saya ini? Yeah. Karena ini amanat. Betul. Maka kemudian beliau jawab, berikanlah kepada orang bertakwa. Karena orang bertakwa itu dia akan menjaga amanat itu. Hmm. Nah, hal seperti ini yang harus kita sadari di dalam kita memberikan amanat-amanat itu. Makanya Khadijah ketika memberikan amanat kepada Nabi dan kemudian dia melihat betapa jujurnya Nabi dan beliau siap untuk kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan setelah itu apa yang terjadi? Khadijah memberikan seluruh dukungan kekayaannya untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Makanya begitu cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Allah Sehingga Allah. kalaupun ada orang menyinggung namanya saja Rasulullah hmm. marah. Ya, ya. Karena begitu apa terkesannya dengan Khadijah. Dia berikan semuanya dalam rangka mendukung perjuangan Islam untuk Rasulullah SAW menunaikan amanat risalah ilahnya ini. Hmm. Nah, sekalian kita pun seperti itu. Harusnya kita harus menjadi orang-orang yang jujur yang dapat menjalankan amanat yang Allah berikan kepada kita dalam posisi kita masing-masing apakah sebagai pejabat atau sebagai pegawai atau sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai anak masing-masing akan bertanggung jawab di hadapan Allah sesuai dengan kapasitasnya dan karena itu kita diingatkan oleh Allah jangan kita berkhianat karena amanat itu kalau tidak ditunaikan berarti orang itu berkhianat Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 107, "Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima." Allah tidak suka kepada orang yang suka berkhianat dan pembuat dosa itu. Begitu pula Allah katakan dalam surat Al-Anfal 58, "Inna Allah la yuhibbul khainin." Allah tidak suka kepada mereka yang suka berkhianat itu. Nah, begitu pula dalam surat Al-Hajj ayat 38 Allah katakan, "Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah tidak menyukai orang yang suka berkhianat dan ingkar kepadanya. Karena itu saudara sekalian, amanat-amanat yang Allah berikan kepada kita ini hendaknya kita tunaikan sebaik mungkin. Dan amanat inilah yang akan hilang yang pertama kali dari umat Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dari Abu Dawud, beliau katakan, "Awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amanah." ya pertama kali yang akan kehilangan dari kalian dari agama kalian adalah amanat ini makanya sekarang ini terasa berapa banyak orang yang ingin memberikan amanat tetapi mereka sulit untuk menerima orang yang mampu diamanati itu. Hmm. Saya dengar bank-bank syariah itu sekarang duitnya banyak numpuk. Hmm. Mereka ingin menjalankan bisnis-bisnis ataupun kekayaan itu untuk bisa menghasilkan keuntungan sehingga akan diberikan dividen kepada para nasabahnya. Tapi mereka nampaknya masih kesulitan menemukan orang-orang yang penuh amanat hmm. di dalam menjalankan bisnisnya itu. Jadi memang sekarang masanya betul terasa sulitnya orang yang dapat diamanahi. Karena itu kepercayaan ini menjadi melemah di masyarakat. Yeah. Sehingga setiap kali ada orang minta-minta tanya ini ini apa peminta beneran bukan iya. sebab dalam peminta-minta itu sendiri masih banyak orang-orang yang berpura-pura sebagai yeah. peminta Hmm. Ya, bahkan tidak jarang apa ini e, orang yang berpura-pura seperti seperti eh, pegawai, hmm, hmm. tapi sebenarnya dia maling pokoknya, yeah. diperampok umpamanya. Nah, begitulah seterusnya sehingga orang itu menjadi hilang kepercayaannya. Hmm. Termasuk sekarang ini bahkan ke, mulai muncul ke majelis taklim. Yeah. Kepada pengajian-pengajian. Orang kemudian mempertanyakan siapa ustadznya. Yeah apa yang dibicarakan benar tidak tuh Ustaz mm -hmm. dan seterusnya. Betul. Jadi kepercayaan itu sudah mulai melemah di masyarakat kita ini dan karena itu Rasulullah menasihatkan kepada kita. Dalam riwayat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu an Nabi Sallam kata wasallam qala izmanu li sittan min anfusikum azmanu lakumul jannah. Bapak Ibu sekalian per perhatikan nasihat Rasulullah ini. Rasulullah mengatakan jaminlah enam hal dari diri kalian untuk aku kata Nabi, hmm. maka aku jamin kalian surga. Artinya kalau kita bisa menjalankan enam hal ini, hmm. maka Rasulullah jamin surga buat kita. Yang pertama, Rasulullah mengatakan ustuko idah hadatum, idah hadatum. Ya, Rasul mengatakan berbicara apa? E, jujurlah kamu ketika kamu berbicara. Ya. Karena orang itu akan diukur dari pembicaraannya. Ya. Orang ini jujur atau tidak? Begitu. Kalau kemudian dia jujur, maka dia akan berlanjut kepada yang berikutnya. Maka dia Rasulullah mengatakan Ustuku idah hadatum. Berbicara apa? Jujurlah kamu ketika berbicara. Sebab tandanya orang munafik gak jujur dia. Ya, makanya Nabi mengingatkan ber, berbicaralah dengan yang jujur. Wa idah wa'atum. Dan kemudian penuhilah kalau kamu berjanji. Ya, ketika kamu berjanji sesuatu, sesuatu penuhilah janji itu. Jangan diingkari. Wa addu idza tumintum. Laksanakan amanat yang telah diberikan kepadamu. Oleh kalau kamu telah menerima amanat, maka laksanakan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Ini yang keempat. Wahfadu furujakum. Yang kelima, apa yang keempat yang ya? keempat yang keempat wahfadu furujakum jagalah kehormatanmu itu artinya kemaluanmu itu hmm. ya jangan sampai menjadi liar Kemudian yang kelima wa ghaddu abasarakum. Jagalah matamu, jangan dilalatan. <laughs> ya. Wa kuffu aydiakum dan jagalah tanganmu, jangan mengganggu orang. Hmm. Nah, inilah enam hal yang bila dilakukan oleh seseorang dengan benar, maka dia akan dijamin surga oleh hmm. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya, sekalian dalam rangka menjalankan hidup yang sekali ini kita hendaknya berusaha untuk dapat memperbaiki diri kita. Ya. Kalau memang sebelumnya ada amanat-amanat yang belum kita tunaikan, hendaknya kita dapat menaikannya dengan baik dan kalau kemudian itu ada terdapat kelengahan atau kemudian kedaliman dan kebodohan kita bertobat dan minta ampun kepada Allah sehingga berikutnya dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya insyaallah Baik, rekan akta menarik ya. Ada beberapa poin yang tadi sudah disebutkan dan mudah-mudahan Anda bisa mencatatnya dan setelah ini insya Allah kita akan uh, dialog dengan Ustaz Farid Uqbah. Juga Anda yang ingin bertanya lewat SMS bagaimana yang tadi sudah saya sebutkan. Baik, masih dari Giri Agus Salim, 77 Bekasi, 107 FM, bijak dengan dialog cerdas dengan informasi. Rekan Dakta, Anda masih bersama Dialog Malam, Kajian Islam bersama Ustaz Farid Uqbah. Dan pada kesempatan malam ini kita mendengarkan kajian tentang masalah amanah. Amanah adalah satu ketentuan yang setiap kita harus bisa menjaganya dan amanah yang paling berat yang diberikan Allah kepada kita adalah melaksanakan syariat yang telah Allah tentukan kepada kita. Baik rekan akta nanti kita akan bisa berbincang-bincang dengan beliau tapi materinya belum selesai. Kita akan lanjutkan beberapa menit ke depan tentang eh, apa macam-macam amanah. Jadi kalau kita tadi sudah di berikan pengertian tentang definisi amanah, kemudian apa saja yang menjadi penyebab amanah itu menjadi tertolak, dan sekarang kita akan mendengarkan tentang macam-macam amanah. Baik Ustaz, silahkan kita ya. lanjutkan. Barakallahu fikum untuk menyingkat waktu, ada beberapa macam-macam amanah yang harus kita tunaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah titipan-titipan. Jika kita diamanati oleh seseorang, dengan memberikan satu titipan maka hendaknya kita tunaikan itu dengan sebaik-baiknya dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita terhadap e, pelaksanaan amanat seperti itu dengan berbagai macam riwayat yang barangkali nggak perlu saya sebutkan yang kedua adalah kedudukan atau jabatan amanat kedudukan atau jabatan karena amanat ini akan menjadi beban bagi orang yang menjalankan amanat itu. Sehingga karenanya Rasulullah SAW mengatakan kami tidak memberikan jabatan kepada orang yang memintanya. Iya. Ya. Begitu nasihat Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Samarah. Uh, eh, La tas'alil imarah. Jangan kau meminta jabatan. In u'titaha min ghairi mas'alatin wa inta 'alaiha. Kalau kamu memperoleh amanat jabatan itu tanpa kamu mencarinya atau memintanya, kamu akan diberikan pertolongan oleh Allah di dalam menjalankan amanat jabatan itu. Wa tahan mas'alah ukilta ilaiha. Kalau kamu memperoleh amanat itu dengan kamu berusaha untuk memperoleh amanat itu dengan sungguh-sungguh dengan cara berbagai hal sehingga kamu dapatkan kepemimpinan atau jabatan itu maka kamu akan dilepaskan oleh Allah sehingga kamu dikembalikan kepada dirimu sendiri hmm, hmm. dan saat itu kemudian akan terjadi pengkhianatan terhadap amanat itu Kemudian yang ketiga adalah rahasia. Ya, termasuk apa yang dibicarakan oleh ya, masyarakat, oleh seseorang, oleh satu kelompok dalam pertemuan-pertemuan. Yang itu hendaknya eh, dijaga, apalagi ketika orang mengatakan ini off the record. Yeah. Biasanya dalam bahasa kewartawan itu ada off the hmm. record, mm. artinya tidak boleh itu kemudian diangkat. Mm dalam satu forum atau satu eh, kesempatan secara umum. Tetapi itu merupakan rahasia yang harus dijaga. Nah karena itu merupakan rahasia maka itu adalah merupakan amanat hmm. ya karena dalam majlis itu juga ada amanat karenanya Rasul mengatakan idah had rajulu bil hadits tsumma tafata fahi amanah ketika orang berbicara kepada kita kemudian orang itu e, meninggalkan kita maka omongan orang itu sudah menjadi amanat buat kita sehingga tidak boleh kita ungkapkan kepada orang lain apalagi orang itu tidak setuju dengan terhadap apa yang kita sampaikan itu nah kemudian yang keempat adalah musyawarah nah musyawarah itu juga amanat ketika anda diajak minta dimintai musyawarah atau diminta pendapat oleh seseorang maka itu adalah amanat makanya Rasul mengatakan al mustasyaru mu'taman hmm. al mustasyaru mu'taman orang yang dimintai musyawarah itu adalah apa ini e, dia merupakan orang yang diamanati. Karenanya kalau kita diminta amanat atau diminta musyawarah, berikanlah yang terbaik. Tidak boleh kita menutup-nutupi. Berikan yang terbaik. Hmm. Dan apa yang kita dengar tidak boleh kita ungkapkan kepada pihak lain karena itu adalah merupakan amanat. Nah, karenanya dalam hal-hal seperti inilah kita perlu menjaga amanat ini karena di antara ciri orang mukmin itu seperti kata Allah SWT, bi amanatihim wa ahdihim رَعُونَ Orang mukmin itu mereka adalah orang-orang yang menjaga amanat. Sehingga karenanya kita merasa tentram ketika menyampaikan amanat kepada orang mukmin yang kita percaya ini. Hmm. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang dapat dipercayai, baik kemudian dalam menjalankan risalah ilahiyah ataupun dalam menjalankan hubungan uh, interaksi terhadap sesama manusia ini. Barakallahu fikum wassalamualaikum Muhammad Muhammad. Kalau ada pertanyaan dipersilakan jazakumullah khair. Baik, rekan itu tadi akhir dari kajian tentang amanah dan ada beberapa poin yang perlu kita catat ya. Dan saya tidak perlu menyebutkan kembali karena saya yakin Anda dari awal hingga pertengahan acara ini sudah terus eh, apa namanya mengkhususkan mendengarkan dan mencatat. Dan baik rekan dakta di eh, terakhir ya sebelum kita tutup ini masih panjang waktunya kita akan diskusikan bagaimana dan apa sesungguhnya yang menjadi landasan amanah itu. Dan baik, sekarang sudah tersambung di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Arif di Babelan. Arif di Babelan. Iya. Silakan Arif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif. Anak pengen tanya nih, hmm. uh, Nabi kan menceritakan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan Ustaz. Hmm. Terus uh, Ikhwanul Muslimin dan lain-lain apa termasuk golongan ini Ustaz? <laughs> Yang kedua, hmm. apa firqah ini sama dengan Khawarij? Yeah. Hmm. Karena ada beberapa kemiripan. -hmm. Terus yang ketiga, tolong jelaskan tentang Salafiyah Rocky. Apa? Salafiyah Rocky. Salafiyah ya. Haroki. Iya. Baik. Syukur Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, temanya lain lagi nih. <laughs> Iya, ya, apa kita jawab di uh, apa kajian yang berikutnya? Iya, nanti sambil kita lihat apa yang mm -hmm. masuk, nanti kalau ada waktu kita jawab ya. Baik, iya. Jadi akhi Afwan ya, eh, materi kita malam ini terkait dengan masalah amanah. Dan Anda bisa bertanya kalau misalnya terkait dengan masalah itu. Tapi insya Allah nanti kita akan jawab ke depan jika waktu memungkinkan. Ya, Mas Toto sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Bapak Usama. Di mana? Di Keranji. Silakan. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Usama. Ini ada pertanyaan ya. uh, yang tentang pembahasan antum kemarin. -huh. Mhm. Apa itu? Sangat unik sekali itu pembahasan pekan kemarin masalah Daulah Islamiyah. -huh. Iya. Itu Bapak singgung. Uh, eh, saya pernah mendengar dari salah seorang ustadz bahwasanya negara Islam itu disebut uh, sebagai negara Islam apabila uh, di situ telah ditegakkan azan, kemudian sholat lima waktu dan juga uh, eh, sholat berjemaah. Hmm. Anak mohon penjelasan dari Ustadz hmm. uh, dengan hal itu. Kemudian yang kedua, uh, orang yang membuat hukum, hukum selain hukum Allah, itu hukum apapun bentuk hukum itu Nah, kalau dia tidak menghalalkannya, maka dia tidak uh, tidak kufur gitu uh, perkataan sebagian ustadz. Dan itu yang ingin kita tanyakan pada ustadz. Saya minta uh, penjelasan ustadz jazakallahu khairan. Baik. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, terima kasih Pak Usama di Keranji ya. Iya. Dan eh, kita akan kembali ke SMS, layanan SMS karena di sini juga sudah banyak sekali yang bergabung dan ternyata beberapa pertanyaan sesuai dengan apa yang kita bahas malam ini. Pertanyaannya adalah, Ustaz, jika kita menolak amanah atau tidak mau ditunjuk sebagai pemimpin karena takut akan tidak mampu dan takut karena besarnya risiko di akhirat, apakah kita bersalah? Jadi kalau ada orang yang mengamanahkan kepemimpinan kepada kita dan kita tidak berani karena takut, apakah kita bersalah? Iya. Nah, fikum uh, saya jawab dari yang SMS karena yeah. pertanyaan yang pertama tadi yang kedua juga uh. berkaitan dengan apa ini masa yang sudah lalu. Betul. Uh, ketika ada peluang kepemimpinan atau jabatan dan ada dua kemungkinan. Hmm. Kalau kita tidak ambil maka akan dimanfaatkan oleh orang lain yang akan kita perkirakan menjalankan amanat itu lebih buruk. Yeah bahkan lebih merugikan umat Islam. Maka saat itu kita tawakal kepada Allah, kita ambil jabatan itu mm-hmm. untuk menghindari uh, kerugian atau madarat yang akan timbul lebih besar daripada kalau kita meninggalkan yes. amanat kita. Mm-hmm. Tapi kalau kemudian kita merasa bahwa begitu beratnya amanat itu dan saya yang tidak mampu untuk mm-hmm. menjalankan itu, maka tentunya kita lebih bagus mundur. Yeah. Hanya kemudian e, apabila kita melihat ada orang lain hmm. yang lebih pantas untuk menerima amal itu, lebih bagus kita mundur. Hmm. Karena e, itu berarti kita telah mengakui tentang kelemahan kita dan kita kemudian mengakui ada pihak lain yang lebih mampu untuk melaksanakan itu dan kewajiban itu menjadi gugur baginya. Tetapi yang penting jangan kemudian itu didasarkan kepada perasaan. Tetapi yang penting bahwa itu didasarkan kepada realitas. yeah. Kalau memang kita mampu dan kemudian kita bertawakal kepada Allah, kita jalankan itu sesuai dengan amanat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kemudian di sana ada kelemahan pribadi atau kemudian kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat menyebabkan dia tidak melaksanakan tidak mampu melaksanakan amanat itu, maka sebaiknya dia mengundurkan diri untuk tidak ikut dalam ajang kepemimpinan itu. Baik. Barakallahu Ya, kemudian ada pertanyaan yang berikutnya. E, mengapa langit, bumi, dan gunung-gunung sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi itu enggan memikul amanah dari Allah. Sedangkan Nabi Allah Adam mau memikulnya. Ya, karena ini adalah merupakan resiko yang sangat besar. Hmm. Ketika seseorang mau menerima amanat, berarti dia harus menjalankan amanat itu. Nah, gunung, langit, bumi, dan gunung itu mengetahui resiko itu, maka mereka kemudian menolak itu dan kemudian uh, eh, amanah itu diterima oleh manusia. Hmm. Nah, satu itu. Yang kedua, kelebihan manusia mempunyai potensi lain yang tidak sama dengan apa ini uh, ciptaan Allah yang yang penuh dengan uh, apa ya, jamadat ya, yeah. Iya. sifat uh, bersifat materi. Hmm. Sebab manusia punya akal. Kemudian manusia punya kemauan. Hmm. Kemudian sementara langit, bumi dan gunung tidak punya akal dan yeah. tidak punya kemauan sehingga mereka tidak bisa menetapkan apa yang seharusnya ditetapkan hmm. karena tidak mampu untuk mengukur sebagaimana manusia itu. Nah, karena itu manusia Allah telah jadikan apa? mulia lebih daripada makhluk yang lainnya. Hmm. Walakat karamna bani Adam. Yeah. Allah kemudian mengungkapkan tentang uh, keutamaan bani Adam disebabkan karena kemampuan mereka di dalam memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ditambah lagi kemudian mereka mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi kalau kemudian kita mampu dengan kemampuan kita baik akal kemudian didasarkan kepada wahyu maka kita akan bisa melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebab akal hanya bisa mungkin melihat ini baik dan tidak baik. Hmm. Tapi untuk benar tidak benar ukurannya harus kepada agama. Yeah. Karena itu akal harus diarahkan oleh agama. Kalau tidak maka akal itu akan menjadi seperti iblis. Dia akan justru menyesalkan manusia untuk menolak agama. Naudzubillah min Ya, tadi ada kaitannya e, dengan masalah daulah al-islamiyah. Walaupun ini sebetulnya sudah kita lewati pembahasannya dan eh, lagi-lagi e, kita ingin e, menyederhanakan e, pertanyaan. Pertanyaan harus sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Baik, saya baca dulu beberapa SMS yang juga ada kaitannya dengan masalah amanah. Hmm eh, ini ah, ya Ali di Komsen ya. Permintaan ibu eh, yang dalam keadaan sakaratul maut ini pada salah satu anaknya itu adalah untuk memperbaiki ilmu agama sesuai dengan syariat. Hmm. Apakah itu dinamakan amanah juga Ustaz? Iya. Barakallahu fikum uh, ungkapan ibu itu adalah ungkapan yang sangat bagus. Iya. Dan itulah namanya uh, nasihat ya. Hmm. Dan itu yang dilakukan oleh para orang-orang soleh ketika mereka akan meninggal dunia. Yeah. Mereka panggil anaknya, kemudian mereka nasihati. Oleh sebagian orang dianggap wasiat. Yeah. Padahal itu bukan wasiat, tapi sebenarnya itu nasihat. Mm -hmm. Sebelum beliau meninggalkan dunia, kemudian beliau menasihatkan kepada anak-anaknya seperti itu. Dan itu mm -hmm. termasuk bagian daripada amanah mm -hmm. yang harus ditunaikan karena seorang ibu itu mempunyai tanggung jawab untuk mengingatkan anak-anaknya. Nah, ketika akan meninggal kemudian diingatkan anaknya dengan nasihat yang berharga seperti itu, hendaknya anaknya melaksanakan apa nasihat nasihatkan ibunya dan itu adalah termasuk bagian daripada amanah. Hmm. Sehingga apabila kita melaksanakan nasihat daripada ibu berarti kita telah berbakti kepada ibu kita ya. dan itu berarti kita telah menjalankan amanat dalam hubungan kita dengan orang tua ibu kita itu. Baik. Ya, Mas Toto sudah bergabung silakan 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Dengan Sam. Di mana Mas Sam? Di Bintara. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini menanggapi dengan tentang amanah kan? hmm. kan. Uh, pemerintah kita saat ini yang memegang amanah yang mayoritas umat Islam di Indonesia, kenapa mereka itu menyetujui, eh, menyetujui keputusan PBB untuk mengembargo Iran? apakah mereka tuh takut uh, kita akan menjadi giliran berikutnya kalau menolak gitu. Baik. Nah, Islam. Hmm. Nah, ya, pertanyaan saya, sikap kita gimana sebagai rakyat? Gitu Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, waalaikumsalam. Eh, berkaitan dengan apa dilakukan oleh pemerintah di dalam hmm. menyikapi keputusan BBB terhadap Iran ini, apakah kemudian itu benar atau tidak benar yeah. ini iya. sebenarnya hitung-hitungan politik mm -hmm. ya uh, sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi mm -hmm. kita itu masih jauh daripada uh, realitas yang sebenarnya yeah. sebenarnya ini adalah permainan politik tingkat tinggi mm -hmm. dalam rangka untuk uh, hegemoni Amerika mm -hmm. kepada dunia Islam terutama Timur Tengah yang hal ini adalah uh, khususnya Iran padahal ini barangkali juga ada sandiwaranya juga. Yeah. Sebab Iran sendiri e, dalam banyak hal itu e, kelihatannya sepertinya anti Amerika. Mm. Padahal dalam banyak hal mereka justru pro dengan Amerika. <laughs> Makanya terkenal dengan Iran Jid dulu. Yeah, iya, iya. yeah. terlibatnya jual beli senjata Amerika dengan mm. Iran untuk kemudian kaitannya Israel. Mm. Dan yang kemudian terjadinya peristiwa pendudukan Amerika di eh, Irak. Yeah. Yang justru banyak kemudian didukung oleh orang-orang Syiah. Mm. Yang notabene mereka adalah pro Iran. Mm. Begitu pula terjadi dengan Hezbollah yang ada di apa di di Lebanon dan seterusnya. Mm. Ala kita sebagai masyarakat uh, melihat kenyataan itu tidak ada tanggung jawab kita sama sekali. Yeah. Apakah pro atau tidak pro? Hmm. Karena ini adalah merupakan satu permainan, permainan politik, politik yang yeah. kemudian kita jauh daripada realitas yang sebenarnya. Baik. Jadi paling tidak kita nonton saja sementara <laughs> apa sebenarnya yang terjadi yeah. di balik semua itu. Barakallahu fikum. Ya, baik. Mas Tata sudah tersambung 8816363 Iya. Baik, silahkan. Dengan siapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Pak Iskandar. Ustaz. Pak Iskandar, Alhamdulillah. Apa kabar ini Ustaz? Baik. Di mana Pak Iskandar posisi hari ini? Di, eh, di rumah. Di rumah ya? ya Silakan Pak. belum pulang ini Ustaz. <laughs> Aduh. Silakan Pak Iskandar, langsung saja. Ya, assalamualaikum Ustaz Farid. Waalaikumsalam. Iya, itu tadi amanat ya. Apa? Amanat yang paling utama itu syariat Ustaz ya. Iya, betul. Nah, ini gimana kita masalah syariat ini Ustaz ya seperti yang dijelaskan di apa tadi Al-Azab 72 mungkin ada di surah Muhammad 41 atau 47 itu kan kita harus taat kepada Allah dan Rasul Ustaz ya. Yeah. Cara hidupnya Rasul. Hmm. Nah, tapi ini mendekatin tanggal merah ini juga sudah banyak di mana-mana itu apa dalam rangka dalam rangka itu biayanya mungkin itu kalau tiap RT Ustaz ya, Ustaz ya iya, iya. udah mediatan itu Ustaz hmm. kan ada Ustaz yang terdaftar itu terpampang di jalan yang mengaku uh, uh, apa uh, taat pada apa Al-Quran dan Sunnah begitu Ustaz yeah. Iya. uh, Belum hmm. lagi yang tahlilan itu Ustaz ya katanya kan menurut apa ulama salaf itu kan haram. Jadi kayaknya itu kalau sampai tujuh hari sampai tujuh hari itu kita da hidup dalam keharaman semua, belum yang lain-lainnya itu Ustaz. Nah, gimana itu jalan keluarnya Ustaz? Hmm, baik. Ya. Terima kasih Pak Iskandar. Iya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Pak Iskandar, kalau kita melihat penyimpangan yang terjadi di masyarakat kita, baik yang besar maupun yang kecil, itu adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap syariat ini. Satu bagian daripada khianat terhadap amanat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, cara memperbaiki itu bagaimana? Yang pertama harus kita sadari bahwa kita hidup ini adalah sekali dan kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Sehingga karenanya kesadaran ini harus kita bangun didasarkan ilmu yang benar Ilmu yang benar adalah yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Eh, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, kita hendaknya menyuruhkan ke jalan Allah itu dengan penuh hikmah. Hikmah ini ada tiga bentuknya. Pak Iskandar. Yang pertama adalah kita sampaikan itu dengan ilmu. Terus terang saja banyak yang kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan itu dasarnya cuma ikut-ikutan. Ketika kemudian dilakukan argumentasi dengan mereka, mereka mengatakan ya ini kan begini dan begitu. Ujung-ujungnya hanya pendapat-pendapat yang tidak ada dasarnya sama sekali. Kalaupun kemudian membawakan satu dalil, tapi dalil itu ditempatkan bukan pada tempatnya. Ini disebabkan karena hawa nafsu. Terus terang saja banyak kemudian terjadi disebabkan karena hawa nafsu. Dan itulah yang menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Kalau orang sudah terkena hawa nafsu, dia sulit untuk menerima kebenaran. Itulah yang paling takutkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika kemudian orang itu terkena apa? hawa nafsu. Nah, caranya kita menyampaikan secara ilmiah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian e, contoh dari as Saleh, dan kemudian setelah itu kita mencontohkan dengan amal-amal kita, dengan perbuatan kita, bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak ada dasarnya, bahwa kemudian kita mencontohkan dengan apa yang didasarkan atas penjelasan Al-Quran dan Sunnah yang dicontohkan oleh as Saleh. Dan itu membutuhkan waktu lama karena penyadaran manusia itu membutuhkan proses dan karenanya harus dilakukan dengan penuh lemah lembut dan sekaligus juga bertahap, bertahap karena itu butuh kesabaran karenanya kita terus melakukan upaya untuk memperbaiki semua kesalahan seperti itu barakallahu fikum ya baik kita terima lagi berikutnya assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas, siapa Ibu? Dari Ibu Hatta. Iya, di mana? Di Jatiwaringin. Hatta. Silakan ya. Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam kata mana nih lama tidak dengar suara. <laughs> Menghilang ya. ya. Iya, Ustaz, ya. Ini saya mau tanya ya. Hmm. Kita di alam roh itu kan ada perjanjian dengan Allah tuh. hmm. Iya. Amanah ya. Alas, iya. iya. alas tu birobikum. Yeah. Kalau kita jawab kalau balas sahibna. Yeah. Dan kita akhiri lagi ada uh, itu apa ayat yang berbunyi ya ayat Tuhan nafsu mutmainah. Hmm. Yeah. Gitu. Ala, ala rodiyata madiyah fatkuli fi ibadi wadkhuli janati Hmm. yeah. bagaimana kita nih ya, cara menjaga amanah tersebut? Masa. Karena dalam kurun waktu kita hidup di dunia ini bahkan kita kan suka lupa dengan perjanjian itu apalagi dulu di alam roh ya. Hmm. Betul. Nah, bagaimana kita cara menjaga amanah tersebut sehingga kita uh, bisa kembali di, ke ya, di apa uh, artinya itu dengan uh, kalimat yang tetap yang iya. terakhir yeah. itu yeah. ayat nafsu itu. Yeah. Bagaimana menjaga uh, amanah tersebut? Yeah. Ustaz, Iya, beautiful iya. sama -sama. question ini. <laughs> Pertanyaan yang luar biasa. Jadi Dari mulai alam roh iya. sampai kepada pertanggungjawaban akhir meninggalkan Allahu Akbar ya. Kan Ustaz. Iya, Bu, barakallahu Ya. Terima kasih Ibu ya. Bu Hatta, di Jatiwaringin. Iya, ya, Bu Hatta mempertanyakan tentang uh, satu ayat kalau tidak salah surah Al-A'raf ayat ya. 172. Ya. Hmm. Jadi uh, kalau manusia itu mengikuti proses. Iya yang ditetapkan oleh Al-Quran itu ada tiga proses. Hmm. Proses pertama dalam alam roh yang ibu sebutkan tadi itu. Hmm. Di surat Al-A'raf ayat 172. Nah, ketika itu masih belum ada pertanggungjawaban. Yeah. Ya ada roh-roh kita dikumpulkan dan kita hmm. saksikan ya Allah adalah Rabb kita. Hmm. Dan kita menjadi saksi. Ya? Kita semua itu begitu. Kemudian kita dilahirkan di dunia. Ini namanya alam fitrah. Hmm. Ketika alam fitrah ini terbangun secara benar, bahwa orang tua kita membawa kita kepada agama yang benar, maka kita terbangun di atas kehidupan yang benar. Hmm. Ini alam fitrah. Itu yang ada dalam surat Ar-Rum ayat 30, Bu. Yeah. Ya, fa'aqim wajhaka lid dini hanifa. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha. La tabdila li khalqillah, dzalika ad-din al-qayyim, walakin aktsar an-nas la ya'lamun. Inilah perjanjian kedua. Hmm. Jadi kalau perjanjian pertama harus diikat dengan perjanjian kedua. Hmm. Pada saat kita dilahirkan di dunia. Nah, pada saat ketika dilahirkan di dunia, ketika kita berjalan di atas garis fitrah yang benar, berarti agama kita benar, cara hidup benar, cara menikah yang benar, dan selalu mengarah kepada Allah secara benar. Kalau mungkin itu terjadi, sampai kita kemudian berakal, hmm. kita dewasa. pada saat dewasa, Allah turunkan apa? Yaitu surat An-Nisa ayat 100, hmm. apa ini 65. Di mana yeah. Allah katakan, rusulan mubashirina wa mundirina di alla yakuna linnasi hujjatun ba'da rasul. Jadi ayat ini berkaitan dengan perjanjian yang ketiga. Hmm. Ketika kita sudah mulai sadar sebagai manusia yang normal, dewasa, maka kita harus terikat dengan aturan Allah. Hmm. Yaitu apa yang diterangkan oleh Allah dan kemudian dicontohkan oleh Rasulullah, mana yang harus kita lakukan kita laksanakan, mana yang harus dilarang kita tinggalkan. Ketika kita berjalan di atas garis itu, dan kemudian kita berjalan terus dalam kehidupan kita insya Allah apa disebutkan oleh ibu an-nafsul mutmainnah itu bisa hmm. kita peroleh yeah, yeah, yeah. tinggal bagaimana kita menjaga apa fluktuasi keimanan kita hmm. itu sehingga meningkat terus jangan sampai menurun nah, menstabilkan itulah namanya istiqomah. Nah, bagaimana dengan istiqomah kita itu kita dapat mencapai an-nafsul mutmainnah yang disebutkan oleh ayat tadi itu. Hmm. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk mencapai itu sehingga mendapatkan husnul khatimah. Ya, baik Ibu Terima kasih ya Ibu Hatta pertanyaan yang cukup dalam. Dan rekan dakta sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Baik, masih bersama saya Anwar Ansari Mahdum lewat kajian malam dan kita bersama Ustaz Farid Ubah malam ini berbicara tentang kajian Tauhid. Rekan Dakta masih di 107 FM Radio Dakta Tentu saja tadi sudah mendengarkan beberapa jawaban dari Ustadz Farid terkait dengan beberapa pertanyaan yang disuguhkan. Dan kita juga masih uh, ingin membacakan beberapa SMS yang masuk ya lewat layanan yang kami sediakan. Ada satu pertanyaan Ustaz. Ustaz bagaimana cara mengemban amanah pada anak ya khususnya ini karena saya ini calon ibu yang sedang 4 bulan hamil. <laughs> oh, ya, ya mudah-mudahan ibu sehat ya. Mungkin ini ingin agar kelak mendapat eh, menjadi ibu yang baik dan anak yang solehah ya. Jadi bagaimana mengemban amanah kepada anak yang baik, Tad? Ya, barakallahu fikum. e, anak merupakan amanat yang Allah berikan kepada kita dan kemudian jangan sampai anak itu justru memalingkan kita dari Allah. Hmm. Karenanya pelaksanaan amanat terhadap anak itu sesuai dengan ajaran Allah SWT kepada kita. Sejak mulai kita belum menikah, tidaknya yang kita pilih adalah calon yang betul-betul mencari ridha Allah. Yeah. Tergabung dalam hubungan suami istri karena Allah. Kemudian hubungan itu dilaksanakan dengan mengikuti syariat Allah. Sampai kepada proses ke kehamilan. Pada proses kehamilan pun gak ada istri nanti umpamanya ketika umur, umur apa ini hamilnya tujuh bulan yeah. nanti di tujuh bulan ini gitu. <laughs> itu nggak ada dasarnya sama sekali yeah. nah itu terus dijaga sampai kemudian saatnya dia melahirkan. Pada saat melahirkan, hendaknya kemudian anak itu e, diperhatikan dengan jangan lupa untuk diajani. Mm hmm, -hmm. Makanya saya sarankan kepada yang bertanya untuk membaca buku karangan Ibnu Qayyim. Mm -hmm. Buku ini sangat monumental, judulnya Tahwatul Wadud yeah. fi Ahkamil Maulud. Mm -hmm. Jadi sebagai hadiah bagi uh, anak yang terkasih itu yeah. Ya. uh, e, uh, dalam kaitan dengan bagaimana membimbing anak itu mulai dia hamil sampai kepada anak itu besar. Iya. Jadi kemudian pada umur tujuh hari anak itu kemudian e, eh, diakekahkan hmm. dengan nama, kemudian e, disedekahkan apa yang e, setelah dicukur rambutnya hmm. dan seterusnya itu akan menjadi satu bimbingan yang diberikan oleh Qayyim sampai kepada anak itu umur tujuh, tujuh tahun, hmm. kemudian anak itu harus diajarkan sholat sampai sepuluh tahun harus dipisahkan laki dan perempuan dalam satu tempat tidur dan seterusnya. yes. Ini semua adalah merupakan satu bentuk arahan yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW sehingga anak itu tumbuh menjadi anak yang uh, diharapkan dapat menjadi anak yang uh, saleh dan saleha. baik. dan mereka menjalankan syariat Allah SWT. Insya Allah. Insya Allah. Ya baik kita terima yang berikutnya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Jangan Pak Mas Di, di perjalanan di Kelapa Gading. Iya, posisi masih macet Pak. Alhamdulillah lancar dikit ini. <laughs> ya baik, di tengah perjalanan Pak, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, ya, Pak. Uh, saya ingin menanyakan tentang kematian yang beberapa minggu lalu kalau salah ya mengenai bunuh diri itu Pak Ustaz. Bunuh ya. diri? yang kapan hari ada salah satu pendengar jasa yang adiknya bunuh diri itu Oh iya. iya, yang Dan, dipertanyakan apa Pak? Yang kapan hari kan itu ditanyakan kan tertolak uh, bahkan nyalain takdir sampai apa sih namanya neraka ya hukumannya gitu. Hmm. Nah, terus saya tuh hampir aja, hampir aja. Uh, kejadian tapi alhamdulillah kapan tidak tertolong hmm. Nah, saya yang saya tanyakan seandainya itu terjadi itu apakah wajib seorang muslim menyolatkan atau mengafankan dan sebagainya karena itu kan gimana ya eh, meninggalnya menjalin takdir. Baik. Itu aja yang ya. ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak ya. Ini bertanya tentang seseorang yang bunuh diri dan itu adalah menyalahi takdir apakah boleh disolatkan itu ya. Mungkin ringkasnya demikian. Uh, ya. Bagaimana Ustaz? Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Eh, larangan bunuh diri itu sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 29 wala taqtulu anfusakum hmm. innallaha kana bikum rahima jangan kalian membunuh kalian karena Allah itu sayang sama kalian hmm. hmm, hmm. sehingga uh, orang yang bunuh diri itu hakikatnya dia telah menyalahi kudrat Allah itu yeah. ya dan itu berarti telah melanggar ketentuan Allah SWT hmm. Meskipun orang yang bunuh diri itu tidak dikategorikan dia kafir akan masuk neraka selama-lamanya dan hmm. arti kekal abadi. Yeah. Selama dia masih kategori seorang muslim, maka dia tetap diperlakukan sebagai seorang muslim. Hmm. Hanya kemudian bagi orang yang kemudian menjadi tokoh masyarakat atau ustadz atau hmm. kiai hmm. itu hendaknya dia menghindari untuk menyolatkan orang seperti itu. Yeah. Supaya menjadi pelajaran bagi orang lain. Hmm bahwa siapa yang kemudian melakukan hal yang sama tidak akan dia sholati. Iya. Tapi orang Islam lainnya silakan mau nyolatin silakan. Mm -hmm. Karena dia masih kategorinya Muslim, hanya kemudian dia eh, apa melakukan satu perbuatan dosa besar. Ya, ini menjadi peringatan buat kita yeah. sekalian. Jangan pernah melakukan bunuh diri karena itu adalah merupakan satu perbuatan tercela dan menyebabkan kesengsaraan selama-lamanya udah proses kematiannya menyakitkan hmm. di neraka nah untuk bila mendarik itu akan menjadi uh, hukuman yang sangat apa ini uh, menyedihkan karenanya uh, ketika orang itu mengalami suatu kondisi uh, kepribadian ataupun mungkin sampai mulai awalnya uh, stres sampai depresi pokoknya jangan sampai mencapai kepada tingkatan bunuh diri hmm. karena itu akan menjadikan kerugian yang luar biasa bahkan ketika Abbas paman Rasulullah SAW itu sakit keras, dia merasakan e, sepertinya sudah apa ini kepingin mati saja begitu. Maka Rasulullah SAW menasihatkan kepadanya, jangan engkau berharap mati. Semasa kepadanya, jangan engkau berharap mati. Tetapi kamu berdoa kepada Allah, Ya Allah, kalau hidup itu lebih baik bagiku, hidupkan aku, Ya Allah. Tapi kalau mati itu lebih baik bagiku, maka matikan aku, Ya Allah. Jadi jangan pernah kemudian kita justru berharap, berharap untuk kematian. Makanya hmm para ulama sepakat bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa ketika seseorang itu akan meninggal dunia, justru saat itulah tumbuhkan rasa harap kepada Allah setinggi-tingginya. Mm -hmm. Jangan tumbuhkan rasa takutnya, tapi rasa harap kepada mm Allah setinggi-tingginya. Supaya Allah mengampunkan dia, kemudian apa memudahkan seluruh urusan dia. Apalagi kalau sampai bunuh diri, naudzubillah dalik, itu pertanda dia telah melakukan dosa besar dan berarti perbuatan yang sangat tercela. Baik, Ya, terima kasih yang bertanya. Mudah-mudahan bisa sampai di rumah dengan selamat ya. Karena di posisi jalan yang mungkin banyak gangguan. Dan rekan-rekan kita sudah uh, banyak bertanya juga lewat SMS. Ini pertanyaan menarik nih tadi ya. Iya. Ini bagaimana jika seorang suami sebelum meninggal meninggal ya ini berpesan atau beramanah kepada istrinya untuk tidak menikah lagi. <laughs> Iya. Ini apakah amanah ini atau pesan ini harus ditaati atau tidak? Iya, ini hanya himbauan sebenarnya. <laughs> Himbauannya. bukan bukan wasiat, bukan, bukan wasiat. apa, bukan uh, satu ketentuan yang harus dipegangi. Iya. Tapi itu adalah himbauan. Uh. Coba kalau yang mati itu istrinya duluan. <laughs> Belum tentu dia akan bertahan seperti itu. Iya, dan dia langsung melirik yang lain ya. ya. Cuman ada ada ungkapan hmm. dari eh, Umudan Darda. Yeah. Istri daripada Abu Darda. Ketika Abu Darda meninggal dunia, hmm. kemudian Abu Darda setelah masa idahnya itu dilamar oleh seorang sahabat. Yeah. Karena memang uh, agak cantik dia hmm. dan kemudian uh, ada yang minat begitu dan uh, dia dilamar tapi dia menolak. Hmm. Ketika ditanya kenapa menolak, maka dia jawab, aku mendengarkan Abu Darda membawakan riwayat dari Nabi hmm. yang di riwayat itu menyebutkan Rasulullah menyebutkan suami akan bersama dengan istri yang terakhir. Hmm. Bahwa istri akan bersama dengan suami yang terakhir. Hmm. Di jawaban Abu Darda, saya menolak pernikahan itu, per per permintaan itu disebabkan karena aku mendengarkan Abu Darda meriwayatkan dari Nabi bahwa Rasulullah mengatakan istri akan bersama dengan suami yang terakhir. yeah, Yeah. Nah, barangkali suami itu ingin apa? menjadikan istrinya itu menjadi suaminya apa hmm. istrinya hmm. di, di, di surga kelak barangkali ya yeah. sehingga dia memberikan himbauan seperti itu <laughs> tetapi itu tidak merupakan satu ketentuan yang mengikat begitu mm -hmm. karena itu sifatnya hanya himbauan saja yeah, yeah. dan uh, tidak perlu ditaati ya. <laughs> ya kalau memang apa ini uh, dia uh, apa setia iya. dan ingin menjaga itu ya nggak ada masalah. Gak ada masalah. Dia pilihan dia terserah. Baik. Mau menikah mau tidak itu urusan dia. Iya. Ya. Ya. Ibu, <laughs> Jadi menikah lebih baik ya. <laughs> Kemudian ada pertanyaan ini mengenai amanah juga ini Ustaz. Eh, saya ingin minta pendapat Ustaz tentang salah satu gerakan dakwah yang ikut berpolitik. Ya, mereka itu kan diberikan amanah. Apakah ini termasuk minta jabatan? Ya, barakallahu sebenarnya itu tergantung daripada pertama niat mereka. Iya. Untuk apa mereka masuk ke wilayah itu? Hmm. Yang kedua, cara yang benar. Apakah cara yang mereka tempuh itu benar atau tidak benar? Kalau kemudian niatnya benar, caranya nggak benar, hmm. itu tidak berarti amal ibadah. Yeah. Kalau kemudian caranya benar, niatnya juga nggak benar, juga tidak bernilai ibadah. Sampai dua-duanya terpenuhi, niatnya benar, caranya pun benar. Nah, apa yang terjadi dengan apa yang dipertanyakan itu permasalahannya eh, bukan pada masalah eh, tingkat eh, apakah dia menjalankan amanat atau tidak menjalankan amanat, mm -hmm. Kalau kemudian dia menjalankan amanat, insya Allah itu yang seharusnya. Kalau tidak menjalankan amanat, itu merupakan suatu pelanggaran. Yeah. Hanya permasalahannya, sejauh mana amanat yang diperoleh dengan proses yang calon seperti itu itu mm. dapat dijalankan secara maksimal. yeah, Yeah. Sebab kenyataannya dari lapangan kita temukan mereka yang mengalami kondisi seperti itu bukan malah meningkat. Yeah. Nah, ini tingkat keamanannya malah banyak yang menurun gitu. Betul. Karena lingkungannya yang sangat uh, tidak mendukung karena itu. Nah, karena itu ya perlu ditimbang-timbang lagi. Yeah, yeah. Apakah cara yang ditempuh itu sudah benar? Ataukah kemudian dia melihat peluang di sana dia akan menjalankan amal itu secara maksimal dan itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing orang memutuskan keputusan itu barakallahu Baik. Ya, kemudian juga ada lagi ini Ustaz ya. Hmm. Ini parji adalah amanah. Allah berfirman, janganlah engkau memakainya kecuali dengan hak. Ini apa yang dimaksud dengan uh, apa namanya eh, kata-kata uh, ini? Ya, ungkapan itu sebenarnya bermaksud dengan masalah kemaluan. Iya. Sehingga apabila seorang perawan ataupun hmm. seorang apa ini perjaka, yeah. jangan menggunakan kemauan itu dalam hal yang berselingkuh, hmm. dalam hal-hal yang menyalahi syariat Allah SWT. Tetapi gunakan itu dengan jalan menikah. Yeah. Karena itu adalah yang dibenarkan. Hmm. Sehingga orang yang menjalankan al-farji tadi itu dengan cara menikah, maka dia telah menaikkan amanat farji itu. Hmm. Barakallahu Baik. Ya, Mas Tata sudah ada yang bergabung di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Gozi di Cikarang. Silahkan Pak. Uh, Ustaz Al-Kubah. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata ya Pak. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, Ana ada sedikit pertanyaan Ustaz. Iya. Cuman sebelumnya Ana mau tawasil dengan doa Ustaz agar Ana bisa melaksanakan amanah dan laksanakan takwa kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Allah yahfadakum insyaallah ya ya'inakum wa e, pertanyaannya Ustadz e, eh, pertama Ana baca buku dari e, kalangan NU Ustadz hmm. e, di situ disebutkan bahwa beberapa tulisan atau karya tauhid itu itu biasa dibawa oleh ulama contohnya kayak tauhid yang dikarang oleh Imam Asari Ustadz hmm. nah kalau selama ini yang dikenal dengan rububiyah uluhiyah asmaul sifat itu kira-kira itu kodifikasi atau penamaan itu di, uh, di oleh siapa Ustaz? Oh, iya. Dan kira-kira kapan gitu Ustaz? Iya. Terus yang kedua, de, eh, di buku itu ditulis tentang masalah takwil Ustaz. Hmm. Uh, dia tulisannya bagus, mengatakan bahwa ayat-ayat uh, yang mutasyabih, hmm. khususnya berkaitan dengan <clears throat> sifat Allah, itu katanya wajib ditawil. Cuman hmm. cara penakwilannya itu kembali kepada ayat-ayat yang muhkaman. Itu kira-kira benar atau tidak Ustaz? Ya, benar. Syukur, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, Pak Abu Ghazi, hmm. uh, bahwa apa yang tertulis dalam buku itu berkaitan dengan tauhid al-asy'ariyah. Hmm. Memang kalau kita runtut dari awalnya pendiri al-asy'ariyah yang disebutkan oleh buku-buku yang dikembangkan oleh pihak uh, apa ini uh, yang tadi disebutkan yeah. Iya. itu e, sebenarnya berasal dari Abu Hasan al Ashari. Ya, Abu Hasan al Ashari ini seorang ulama abad ketiga yang kemudian beliau ini mengalami tiga proses kehidupan ya. di dalam keyakinan dan pemikiran beliau. Yang pertama, ketika beliau pertama itu mengikuti keyakinannya Mu'tazila. Karena beliau dibina oleh bapak tirinya Al-Jubai namanya. Hmm Kemudian beliau e, mendalami dan mendalami melihat kenyataan bahwa ada penyimpangan-penyimpangan pada Mu'tazilah. Kemudian beliau kritis itu. Termasuk bapak mertuanya sendiri, hmm. bapak apa, apa bapak petirnya sendiri. Kemudian dia mengikuti ajaran Al-Kullabiyah. Itu pun kemudian beliau kritisi, terakhir beliau me, e, memutuskan untuk mengikuti madhab ahli sunnah wal jamaah dalam arti yang diajarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah sehingga beliau menulis kitab namanya Al-Ibana. Hmm. Nah, Al-Ibana inilah sebenarnya harusnya menjadi rujukan mereka yang mengikuti Abu Hasan Al-Ash'ari. Karena prinsip yang ada di dalam Al-Ibana itu menunjukkan bahwa Imam Abu Hasan Al-Ash'ari mengikuti mandat salaf. Hmm. Yaitu keyakinan yang diterangkan oleh yang diterapkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan as-salafus saleh. Dan yang kemudian diterapkan juga oleh Imam Ahmad. Dan itulah yang diungkapkan oleh Abu Hasan dalam kitab Al-Iban. Hanya sayangnya, kitab ini kok sepertinya imma tidak diakui oleh sebagian kalangan itu, yeah. atau tidak sampai kepada mereka. Padahal disitulah letak keutuhan daripada Tauhid Abu Hasan Ash'ari. Nah kemudian apa yang disebutkan oleh mereka dengan madhab Ashariya itu lebih banyak dinisbatkan kepada Abu Hasan Ash'ari dalam tahap awal hmm. ketika beliau dalam masa Mu'tazilah yeah. atau sebagian pada masa Kullabiyah itu. Sehingga karenanya yang dikembangkan adalah masalah takwil. Padahal kalau kita mengikuti manhaj salaf, maka takwil itu tidak betul seperti dilakukan oleh Al-Asy'ariyah. Hmm. Bahwa kemudian sifat-sifat Allah itu mengandung kesempurnaan tanpa harus ditakwil, yeah. tanpa harus disimpangkan, tanpa harus ditaktil. Artinya di, dialihkan makna dengan okay. makna yang lainnya. Hmm. Dan karenanya kita terima sifat-sifat Allah itu sesuai dengan kebesaran Allah. Laisa kamitslihi syai'in wa huwas samiul basir. Hmm. Dan karenanya apa yang dilakukan dengan bentuk takwil yang dimaksudkan itu bukan takwil tetapi tahrif. Mm -hmm. Sehingga kemudian mereka umpamanya menafsirkan apa menakwilkan ayat Ya fauqa aidihim. Tangan Allah di atas mm -hmm. tangan mereka. Yes. Tangan di sini bukan berarti diartikan tangan. Mm. Pada Allah sebutkan tangan. Yeah. Oleh mereka ditakwilkan dengan makna kekuasaan. Mm. Ini adalah satu bentuk penyimpangan. Karena kalau dikatakan tangan, katakan tangan. Mm. Karena tangan itu adalah tangan sesuai dengan pesan Allah, bukan seperti tangan manusia. Karena Allah mengatakan laisa kamitsyi'il wa al basir. Karenanya kita hendaknya kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan takwil-takwil seperti itu. Tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita sesuai dengan apa yang diajarkan baik itu dalam Al-Quran maupun Sunnah Sunnah Rasulullah SAW. dan kemudian Al Imam Al Dhabi menulis kitab namanya Al Ulu sebagai satu penjelasan tentang bagaimana kita memahami sifat-sifat Allah dan kalau dipertanyakan dari mana pembagian rububiyah, uluhiyah dan asma sifat itu dilakukan oleh para ulama salaf dengan istiqra Artinya mengumpulkan semua dari dari Al-Quran, dari dari Sunnah, kemudian mereka menyimpulkan dengan tiga hal itu. Dan itu ada dalam surat Maryam ayat 65. Yeah. Dalam surat Maryam ayat 65 di situ terungkap tiga bagian daripada pembagian apa ini uh, tauhid itu, di mana Allah katakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu Li li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyah. Dengan demikian maka justru pembagian tiga macam tauhid inilah yang dipegang oleh para ulama setelah diantaranya Imam Al-Bayhaqi. Hmm, hmm. Sehingga karenanya kita jangan apa ini meninggalkan apa yang telah ditetapkan oleh para ulama setelah ini sehingga semua kita tidak melenceng daripada akidah yang benar. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad Ali Muhammad. Ya, baik rekan alhamdulillah. Tidak terasa ya. Enak sekali mendengarkan paparan dari Ustadz Farid Uqbah dan kita sampai pada akhir acara ini. Tapi sebelum kita akhiri, ada pertanyaan yang sebetulnya di awal tadi, tapi karena ini pertanyaan tidak terkait dengan masalah yang kita bahas, eh, kita akhiri pertanyaan ini. Ini tentang eh, beberapa rekan ahwat yang ingin bergabung, ya khususnya di kajian-kajian ahwat di Al-Islam. Ini bagaimana caranya? Kemudian juga pertanyaan tentang kegiatan dan kajian-kajian yang disampaikan oleh Ustadz Farid mungkin bisa disampaikan dan ya barakallahu untuk akhwat yang ingin bergabung dengan uh, kelompok akhwat di Al Islam yang dibawa di KM itu maka bisa nanti uh, bergabung dengan akhwat pada hari Ahad yeah. setiap uh, hari Ahad jam 1 sampai uh, asar mm -hmm. itu ada kajian khusus untuk akhwat yang kemudian uh, bisa bergabung bersama mereka nanti dalam kegiatan-kegiatan yang akan disampaikan oleh mereka. Yeah. Adapun untuk kegiatan pengajian di Islam yang rutin kita adakan setiap malam Ahad. Mm. Setiap malam Ahad uh, habis maghrib sampai jam setengah sembilan jam sembilan. Mm. Hanya kemudian untuk malam Ahad besok kita libur karena saya keluar kota yeah. dan kegiatan pesantren difokuskan dalam acara outbound sehingga karenanya untuk malam minggu ahad besok ini kita masih libur baru malam ahad berikutnya kita akan adakan kembali baik ya rekan rekan, demikianlah bincang-bincang kita dengan Ustaz Farid Ubah lewat kajian malam dan Alhamdulillah mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan tadi menjadi catatan tersendiri buat kita untuk senantiasa eh, menambah wawasan keilmuan Islam saya Anwar Arsari Mahdum untuk diri dari ruang dengar Anda.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.